Sini, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Kabut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Eh, penyidik semua. Penyidik keluar dari desa. tawa ria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas Oh, celaka. Ulan dari bola lima rompang. Huh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas itu. Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara merasa ragu-ragu mendengar cerita orang yang pernah melihat dari berada di tengah pasar ketika hari pasar sedang berlangsung. Namun kadang-kadang Petara tidak yakin kalau itu adalah dari. Dia tidak yakin kalau kekasihnya itu sudah gila. Dia merasakan ada keanehan pada kejadian itu. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan keanehan apa yang dirasakannya. Pergilah kau tidur. Supaya badanmu tidak lesu seperti itu. Maaf, Nyi Guru. Mataku tidak bisa dipejamkan. Kalau begitu kita bicara di sini saja. Supaya tidak didengar oleh orang lain. Tentang apa, Nyi Guru? Tentang kejadian-kejadian kemarin pagi. Betul. Apa yang kau dengar dari orang-orang itu? Kenapa Nyi Guru bertanya begitu? Aku lihat kau mulai bimbang. Kau mulai percaya pada cerita orang. Tapi aku sudah bertemu dengan seorang wanita yang melihat dan bicara langsung dengan Wulandari. Betul, Batara. Wanita itu bilang begitu, Nyikuru. Lalu, sedang apa Wulandari di pasar? Sedang dikerumuni orang banyak. Kenapa dia? Kata wanita itu, Wulandari gila. Sudah separah itu kan nasib muridku. Tapi apa iya Wulandari gila? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Batara. Aku juga berpikir begitu, Nyikuru. Tapi mungkin juga. Mungkin bagaimana, Nyi Guru? Kau masih ingat cerita masa muda Mak rompang? Iya. Nah, mungkin Wulandari mengalami hal seperti itu. Uh, kenapa harus Wulandari yang mengalaminya, Nyi Guru? Ini baru dugaanku saja. Mak Rompang itu juga dulu begitu. Dia hilang, lalu tiba-tiba muncul lagi dalam keadaan gila. Uh, aku tidak mengerti. Aku tidak yakin kalau Wulandari harus mengalami nasib yang sama seperti Mak Rompang. Bahkan aku juga mendengar dari orang-orang bahwa mereka pernah melihat Wulan Dari muncul di desa ini beberapa bulan yang lalu. Mungkin waktu itu Wulan Dari mencari aku, Nyi Guru. Itu sebabnya Wulan Dari muncul di desa ini. Tapi kita pantas jadi malu, Batara. Bahwa Wulan Dari jadi tontonan orang di tengah pasar, ditonton orang karena dianggap gila. Tetapi semoga saja bukan Wulan Dari, tetapi orang-orang dunia sana yang sedang mempermainkan kita. Kira bumi, kira bumi, kira bumi. Silakan datang Batara. Pintu dusunku terbuka untukmu. Terima kasih kira bumi. Ya Selamat datang di dusunku Batara. Terima kasih kira bumi. Hmm, wajahmu kusut. Aku tidak bisa lagi berpikir, Aku bingung. Apa yang kau bingungkan? Aku bingung memikirkan kekasihku. Aku bingung memikirkan anak Aning yang hilang, diculik Lambanu. Kau bingung karena kau telah terkena serangan hitam Lambanu. Sehingga pikiranmu tertutup, tidak bisa diajak berpikir lagi. Padahal kalau kau mau berjenih hati, maka semua itu akan tampak dengan terang. Aku tidak mengerti maksud kira bumi. Jernihkanlah hatimu, jernihkanlah pikiranmu, maka kau akan terlepas dari serangan ilmu hilang Lambanu. Akan aku coba kira bumi. Cobalah, bersemedilah buang hawa hitam yang menyerang hatimu, maka kau akan bisa melihat apa yang sedang terjadi di sana, di Tegal Sari. Tegal Sari? Apalagi yang terjadi di desa itu, kira bumi Nanti kau akan bisa melihat sendiri di dalam semedimu, bila hati dan pikiranmu sudah jernih kembali. Baiklah, aku akan melakukan semedi.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 menangis terus, Ani. Tidak akan bisa kembali anakmu hanya karena kamu menangis. Aku rindu pada anakku, Bapak. Aku cemas pada nasib anakku. Semua juga cemas. Bukan hanya kau saja. Sekarang coba kau intip dari celah-celah dinding ini, Ani. Ada apa, Bapak? Perhatikanlah, Ani. Keadaan di luar rumah kita ini. banyak sekali orang membawa obor. obor itu berhenti di depan rumah kita. mereka berhenti di depan rumah kita, Bapak. apa yang akan mereka lakukan? Coba, coba sebentar, sebentar, coba. Bapak yang mengintipnya. iya, mereka berhenti. Apakah mereka akan mencari anakku? Entahlah, Ani. Bapak tidak kenal dengan mereka. Ke Kau dengar bunyi genta pedati, Ani? Iya, tapi aku belum lihat pedati yang lewat. Mungkin sebentar lagi pedati itu akan lewat di depan rumah kita ini. Pedati apa yang akan lewat, Pak? Entahlah, Ani. Muka-muka orang yang membawa obor itu tidak jelas. Iya. Pakaian mereka pun aneh-aneh. Bukan pedati yang berhenti itu, Pak bukan pedati. Uh, tapi sebuah kereta kuda? Iya, kereta kuda itu seperti kereta kuda kerajaan. Aduh, ini kerajaan mana yang mempunyai kereta kuda seperti itu? Apakah kerajaan Dharma Seraya? Itu bukan kereta kuda kerajaan Dharma Seraya. Aku belum pernah melihat kereta kuda seperti itu di kota raja. berdiri, Pak. Aning, Orang-orang yang membawa obor itu tidak berkepala, Ning. Tadi masih ada kepalanya mereka. Iya, iya. Tadi masih ada kepala mereka. Iya. Ah, aku aku tidak mau lagi mengintip. Aku takut. Ah, diam sajalah kamu, Aning. Diam di sini. Biar Bapak yang mengintip mereka. Eh, mereka masih menunggu sesuatu. Menunggu apa, Pak? Entahlah, Aning. Kini mereka sedang mengiringi seorang perempuan berpakaian bagus. Aku takut. Aku tidak mau melihat lagi. Mereka sedang mengiringi pengantin, Neng. Ah, mungkin bukan pengantin, Pak. Kau melihat juga? Tidak. Aku hanya menduga-duga saja. Nah, nah. Kini pengantin itu naik ke atas kereta kuda. Dan anehnya, Eh, kepala-kepala mereka sudah mulai terlihat samar-samar tuh. Ah, pengantin itu melihat ke rumah kita, ani Rasanya Bapak pernah melihat pengantin itu, tapi lupa di mana. Kang Tembong, kemana ya Pak? Ah, sudahlah, ani jangan kau risaukan dia. Sudah kau lihat apa yang terjadi di Tegal Sari, Batara? Uh, sudah kira bumi. Kau tahu bukan siapa perempuan yang naik kereta kuda itu? Mak Rompang. Mak Rompang itu sedang bersiap-siap untuk datang ke dusun Karang Angin. Dia begitu tenang. Dia begitu sepi. Sehingga dia tidak bingung seperti yang kau alami sekarang ini. Mak Rompang bukanlah kaumku kira bumi. Sehingga dia akan bisa sampai ke Karang Angin. Kalau kau mau tenang seperti dia, kau juga akan bisa sampai di sana. Betul begitu, Ki? Betul. Sedangkan kemari saja kau bisa. Apa bedanya dusunku dengan dusun karang angin, Batara? Iya, Ki. Tidak ada bedanya. Nah, kini bersemedilah kembali. Keluarkan hawa hitam yang ada di dalam pikiranmu. Maka kau akan aku antar ke dusun karang angin. Baik, Kira Bumi. Batara mulai memejamkan matanya dia bersemedi mengheningkan cipta menghilangkan rasa. Sementara di sekelilingnya tampak asap putih berkumpalan. Asap itu lama-lama semakin banyak, lalu berkumpal-kumpal keluar dari seluruh pori-pori batara. Bahkan kini asap itu menjadi hitam, bahkan sangat hitam, sehingga sosok tubuh batara pun tidak tampak lagi. Namun batara tidak menghentikan semedinya. Dia bahkan menambah kekuatan untuk mengeluarkan asap hitam dari dalam tubuhnya, sehingga asap itu pun bertambah pekat. Kini asap itu mulai keluar dari ubun-ubun Batara, sehingga tampak sangat aneh dan mengerikan. Ketika asap hitam sudah mulai berangsur-angsur hilang, maka kini kembali asap putih yang mengelilingi tubuhnya, dan perlahan-lahan Batara membuka matanya. Kau ternyata laki-laki sejati, Batara. Kau dapat mengeluarkan asap hitam yang berkumpul di dalam tubuhmu. Kau dapat mengusir kejahatan yang ditanamkan orang di dalam tubuhmu. Kalau kira bumi tidak mengatakannya padaku, aku juga tidak akan tahu. Kalau di dalam tubuhku sudah ada hawa jahat yang dilepaskan orang. Sudahlah, jangan saling memuji. Kini kita menuju karang angin. Bagaimana caranya kira bumi? Caranya mudah. Tapi memang tidak semudah kau datang ke dusun ini. Karena kau tidak mendapat izin oleh Nyirupas ke sana. Lalu? Aku yang akan membawamu ke sana. Caranya? Aku akan masuk ke dalam tubuhmu Oh, begitu. Dan ingat Batara, kemana aku bergerak nanti, jangan kau lawan. Karena akan celaka. Kenapa begitu, Ki? Karena akulah yang tahu kemana jalan dusun karang angin. Baiklah. persiaplah, Aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Iya. Iya. Oh, tubuhku terasa agak oleng dihantam sukma kira bumi. Kini ikuti saja kemana aku membawamu, Batara. Baik, Ki. Iya.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 ditahan? Tidak ada yang boleh masuk kemari, kecuali sudah mendapat izin dari Nyirupas. Aku tamu Nyirupas. Bukankah hari ini ada pesta perkawinan? Bukan. Hari ini ada upacara persembahan. Kau jangan mempermainkan aku, pengawal. Aku datang dari jauh bersama rombonganku ini. Aku tidak mempermainkanmu. Hari ini tidak ada upacara perkawinan. Oh, rupanya kau menganggap remeh kedatanganku ini ya? Tidak, tidak. Tapi hari ini tidak ada upacara perkawinan. Dan tidak ada tamu yang diundang dalam upacara persembahan. Heh, apakah kamu tidak kenal dengan aku? aku belum pernah melihat Nyai sebelum ini. Kalau begitu, kau perlu tahu bahwa aku adalah Mak Rompang. Oh, begitu. Nah, minggir kamu. Kamu yang harus menyingkir dari pintu gerbang ini. Kurang ajar. Minggir kamu. Aduh, ayo, Nyai rompang, Ada tamu kurang ajar. gerbang ini tertutup rapat. dengar teriakan di atas langit itu, Batara? Iya, kira bumi. Seperti suara mak rompang. Iya. Dia sedang mengedor pintu gerbang dusun Karang Angin Apakah dia bisa masuki? Rasanya tidak. Tapi ada untungnya juga dia datang. Kenapa? Upacara persembahan jadi berhenti. Persembahan apa kira bumi? Anak aning yang bernama Tapa Sudana akan dipersembahkan ke dasar lembah oleh mereka. Hah? Jadi mereka menculik Tapa Sudana? Iya. Kalau Tapa Sudana sudah mereka persembahkan, maka kau tidak akan bisa masuk sehingga terpaksa aku akan keluar dari dalam tubuhmu. Kalau begitu, kita lebih cepat sedikit kira bumi. Jalan kita ini sudah sangat cepat, Batara. Kalau ditempuh dengan cara biasa, akan memakan waktu 10 bulan perjalanan. Oh, apa sudah anak mereka yang menculiknya? Oh, nasib anak itu dalam bahaya. Jangan cemas, Batara. Hadapilah semua dengan tenang. Iya, aku akan berusaha tenang.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 Batara bergerak bagaikan angin, namun terasa sangat lamban bagi dirinya. Karena pikiran Batara kini tertuju pada Tapa Sudana yang belum tahu apa-apa itu. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.